فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا أوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار آية 7 dan 8 Artinya intak furu. Jika kalian kafir, jika kalian menolak, kafir artinya menolak. Menolak apa? Menolak apapun yang wajib diimani, dia tidak mau beriman, dia menolak, maka dia kafir. Wajib beriman bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah. Tidak berdaya, kafirnya Beriman kepada Allah tapi tidak percaya, tidak beriman bahwa Quran adalah kitab Allah, kafir dia. Ya. Sholat lima waktu adalah wajib. Tidak percaya, kafir dia. Intak guru apabila kalian kafir, apabila kalian menolak, menolak apa? Menolak apapun yang diwajibkan oleh Allah. Menolak. Nah jadi itu. Nah, dasarnya apa? Dasar dikatakan iman itu adalah enam, yaitu rukun iman yang enam, beriman kepada Allah dan kaitannya semua yang berkaitan dengan tauhid semua yang berkaitan dengan meninggalkan kesyirikan itu iman kepada Allah. Ya iman Allah satu-satunya yang menyembuhkan dan yang memberi ujian sakit. Sakit juga dari Allah, sembuh Allah yang menyembuhkan. Tidak percaya, kafir dia. Lah kalau nggak ngerti, kalau nggak ngerti nggak dihukumi kafir. Waktu dia itu bodoh. Nah, kalau sudah ditunjukkan bahwa Allah yang memberi sakit sebagai ujian dan Allah yang menyembuhkan. Ayatnya ditunjukkan dia waktu ditunjukkan mau. Artinya akhirnya loh ini ayat ini artinya. Ah, nggak percaya saya. Kafir dia. Kenapa? Karena ayatnya sudah sampai, sudah tahu ayatnya, terus dia nggak percaya. Nggak percaya, bahasa lainnya menolak menolak yang ditunjukkan ini menolak ayat itu kafir tak buru jika kamu kafir jadi makna kafir itu sangat umum tapi kembalinya dengan iman kepada Allah apa iman Allah itu esa satu-satunya dalam segala hal yang berkaitan dengan ketuhanan dan beribadatan. lawannya adalah syirik tidak menyebutkan Allah ya tidak menyebutkan dalam segala bentuk kesyirikan. Yang kedua, iman kepada kitab Allah, ayat-ayat Allah, beriman. Kalau sudah ditunjukkan ayat Allah, oh ini ayat Al-Quran, artinya begini, percaya. Iman pada malaikat-malaikat Allah. Ini dibahas, malaikat yang menjaga neraka, malaikat yang menjaga surga, malaikat yang selalu mencatat amal baik maupun jelek malaikat maut malaikat jibril ingat eh, beriman percaya ya. nah yang keempat beriman pada rasul-rasul Allah rasul rasul meninggal seperti apa rasul itu tergambar nampak di dalam hadis-hadisnya oh, ini ucapan rasul ini perbuatan rasul ini hadis-hadis tuntunan-tuntunan Rasul. Yang kelima, iman pada hari akhir setelah mati itu kiamat dan ada pembalasan dan semua yang berkaitan dengan hari akhir. Dan yang keenam iman pada pokok dan kota pada takdir Allah, kodok dan kodar semua sudah diketahui oleh Allah lalu dicatat apabila terjadi itu sudah ada catatannya yang sebelum dicatat itu memang sudah diketahui oleh Allah kayak begitu nanti jalannya. Nah, dasarnya seperti itu. Intak dulu apabila kalian kufur Fa'innallaha ghaniyun ankum. Sesungguhnya Allah tidak butuh pada kalian. Allah tidak butuh kalian, Allah juga tidak butuh iman kalian. Allah memerintahkan kalian iman, percaya, percaya bahwa Allah itu Esa tidak boleh disekutukan, percaya dengan Al-Quran dan semua isinya. Kalau kalian tidak percaya. Allah tidak butuh kalian. Seandainya kalian beriman pun Allah tidak butuh iman kalian. Allah memerintahkan kalian beriman itu untuk kalian sendiri. Untuk kalian sendiri. Intak suruh apabila kalian kafir, ketahuilah sesungguhnya Allah tidak butuh kalian dan bahkan kalau kalian beriman pun Allah tidak butuh Kalian Allah tidak butuh iman kalian. Apalagi kalau kalian tidak beriman. Kalau kalian beriman itu untuk kalian sendiri. ya. kalian kafir juga akibatnya akan menimpa kalian sendiri. ya. Nah karena itu di ayat eh, di hadis Rasulullah SAW Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman. Nah, berarti hadis suci Hadis suci Allah berfirman, firman Allah tapi ini bukan ayat yang masuk dalam Al-Quran. Firman Allah yang tidak masuk dalam Al-Quran disebut hadis suci. Allah berfirman, Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai hambaku, mulai awal sampai akhir, baik bangsa jin maupun bangsa manusia, semuanya. Ya. Kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin. Semuanya seperti orang yang paling durhaka. Manusia dari awal sampai akhir. Jin dan manusia sama semuanya. Semuanya masuk, semuanya sama seperti orang yang paling durhaka. Semua manusia seperti Fir'aun Misalnya, wahai hambaku seandainya kalian semua mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir kafir semuanya dan kafirannya tingkatannya seperti Fir'aun semuanya. Jin semuanya seperti iblis semuanya. Ya. Meskipun seandainya begitu, mana kosodali kami memiliki syiah sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap maha kuasa, maha perkasa, semua adalah hamba Allah milik Allah, diatur oleh Allah Subhanahu. Nah, tidak mempengaruhi sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu. Seandainya dijuntuhkan ada presiden, wahai rakyat semuanya, seandainya kalian menentang saya semuanya, saya tetap akan jadi presiden. Seandainya eh, ada begitu ngomong gitu, siapa yang kamu pimpin kalau semuanya ya. nggak setuju, nggak ada pasukan, nggak ada menteri, nggak ada nggak ada siapapun. Lalu kamu jadi presidennya siapa? Nah kami ingin. Tapi kalau Allah, wahai manusia dan jin semuanya, kalian kafir semuanya tingkatan kekafirannya paling mentok semuanya. Kalau manusia seperti Firun semuanya, jin seperti itu semuanya, maka tidak berkurang sedikit pun kekuasaan Allah. Tetap Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Tidak berkurang sedikit pun. Nah, kalian kafir akibatnya kembali kepada kalian sendiri, kalian beriman dan juga kaitannya dengan hadis itu mas ya. Dan seandainya kalian semuanya mulai awal sampai akhir jin manusia semua sama tingkatkan semuanya takwa tingkatannya paling tinggi semuanya. Jadi semuanya kayak Rasulullah semua, manusia semuanya takwanya kayak Rasulullah semuanya. Iblis semua tingkatannya, semuanya seperti malaikat semuanya. Seandainya begitu, kekuatan Allah juga tidak bertambah sedikit pun. Tetap Allah Maha Kuasa sebagai pencipta yang menghidupkan dan yang mematikan semua takwa kekuasaan Allah tidak bisa bertambah. Kalian beriman untuk kalian sendiri. Allah Ta'ala ya, tidak bisa bertambah dan tidak berkurang kekuasaannya karena manusia. Allah SWT Maha Kuasa yang durhaka dihukum. Hukumannya sudah disiapkan, malaikat tinggal diperintah menghukum. Yang bertakwa beriman, kekuasaan Allah tidak bertambah. Yang beriman diberi pahala-pahalanya sudah disiapkan surga sudah disiapkan, malaikat tinggal diperintah untuk memberikan apa yang mereka inginkan. Nah, jadi kayak gitu. Karena itu di sini Allah berfirman, "In takfuru apabila kalian kufur kafir menentang menolak ke, eh, di beritahu puasa Ramadan itu wajib, tidak percaya Lo ayat Allah ini loh, kutiba alaikum tidak percaya. Ini, iya. kalau kalian kafir, fa innallaha ghaniyun ankum. Allah tidak butuh pada kalian. Wala yardha li ibadihil kufru. Dan Allah tidak ridho pada hambanya yang kafir. Allah tidak ridho, oh kamu kafir. Tidak butuh kamu. Dan karena kamu kafir, kamu dibenci, dihukum. Allah tidak ridho pada orang yang kafir. Ayat Allah dibacakan terus dalam hati. Ya. Tidak mau menerima, menolak, menolak itu kafir. Eh, Allah tidak ridho pada orang yang kafir. Gitu. Wa in dan kalau kalian bersyukur Bersyukur itu apa? Menerima dan mengakui lalu itu bersyukur dengan hati. Kita mendengar ayat Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala min qablikum. Diwajibkan puasa atas kalian sebagaimana umat sebelum kalian juga diwajibkan. Uh, dibacakan ayat Allah. Menerima dan mengakui ini ayat Allah, Allah mewajibkan puasa. Nah, bersyukur kepada Allah Alhamdulillah jadi orang yang beriman. Nah, Alhamdulillah itu bersyukur dengan lisan, menerima dan mengakui itu bersyukur dengan hati. Dapat rezeki. Menerima dan mengakui ini rezeki yang diberikan oleh Allah, rahmat Allah. Hati mengakui Ya, itu bersyukur dengan hati. Alhamdulillah itu bersyukur dengan lisan. Digunakan di jalan yang benar itu bersyukur dengan perbuatan. Capek tidur bangun-bangun badannya tegar. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Bangun sudah peningnya hilang, lelahnya hilang. Alhamdulillah, mengakui ini adalah nikmat Allah, mengakui dengan hati itu syukur dengan hati. Alhamdulillah, segala pujiannya untukmu ya Allah, memuji Allah syukur dengan lisan. Setelah badanmu segar kembali, kamu pakai apa? Badan segar dipakai ibadah kepada Allah, syukur dengan amal perbuatan. Nah, dipakai ibadah apa? Ambil air wudhu, sholat sunnah. Kalau sudah masuk waktu subuh, sholat qobliyah. Kalau belum masuk subuh, sholat witir. Oh, masih ada sholat malam dulu dua rakaat. Masih ada dua rakaat, masih ada dua rakaat. Oh, sudah mepet witir, satu rakaat. Itu syukur dengan perbuatan. Karena itu ketika Rasulullah sholatnya panjang sampai kakinya pecah-pecah, sampai kakinya bengkak, Rasulullah berkata kepada istrinya, Afala aku abdan syakuro. Istrinya berkata, Wahai Rasulullah, kenapa kok lama sekali ibadahnya sampai kakinya bengkak atau kakinya pecah-pecah? Jawabnya, apa ndak layak, apa ndak baik kalau saya jadi hamba yang pandai bersyukur. Loh, sholat tapi dikatakan pandai bersyukur. Nah, syukur dengan kuatan. Jadi mengakui kebaikan bahwa itu rahmat Allah, itu syukur dengan hati. Alhamdulillah. Berterima kasih kepada orang yang memberi itu bersyukur kepada orang, berterima kasih kepada Allah sebagai pemberi rahmat itu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah segala pujiannya untukmu ya Allah. Itu bersyukur kepada Allah. Menggunakan nikmat untuk kebaikan itu syukur dengan anggota rata. Wa indashkuru apabila kalian bersyukur ya lakum kalian diridhoi oleh Allah. Diridhoi itu disenangi dan bahkan senang kalau ridho itu senang di dalam kebaikan di sisi Allah lebih tinggi daripada sekedar senang orang senang belum tentu baik waduh kalau saya dengan uh, eh, nasi biryani itu senang apa itu kebaikan enggak itu senang dunia kalau rizu itu disenangi di dalam kebaikan. Kalau ada orang yang yang punya dua anak, yang satu itu wanteng, tunggu wanteng, badannya sehat. Saya senang dengan anak saya ini. Kenapa? Wanteng badannya sehat. Itu senang dunia. Anak yang satunya nggak ada berapa ganteng, sering sakit, tapi Masya Allah, pointer hafal Quran. Ibadahnya Masya Allah, nurutnya sama orang tua. Hatinya, saya senang dengan anak saya tadi ini. Senangnya kenapa? Bukan karena ganteng-ganteng dan dia. Bukan karena badannya sehat, sakit-sakitan. Bahkan sering pegel karena ngurus sakitnya. Tapi hatinya senang, kenapa? Pointer, hafal Quran, ibadahnya masya Allah waktu taatnya nurutnya akhirnya hatinya seneng yang kayak gitu adalah Rizo. siapapun yang gak enak dengan dia hatinya marah Lu, orang baiknya kayak gitu kamu pendeli kalau dipendeli orang saja sudah nah kalau diri Zoi siapapun yang tidak baik dengannya akan berhadapan dengan orang yang ridho kepadanya. Nah, kalau kamu bersyukur pada Allah, Allah ridho pada kalian. Wa in tashkuru yardahu lakum. Wa la taziru ziratu wizra ukhra. Dan tidak ada orang yang menanggung dosa orang yang lain. Kamu kufur, kamu tanggung sendiri dosamu. Nah, nggak bisa hati kamu ditanggung oleh orang orang lain wala taziru tuh wizra ukhra kamu banyak dosa kamu tanggung sendiri lah banyak dosa tidak apa-apa nanti kalau uh, saya mati saya itu dibacain Quran sama orang-orang itu oh baca Quran itu kalau ikhlas tetap pahala sendiri amal untuk dirinya sendiri wah maka sahabat wa alaiha apa? Dia akan mendapatkan balasan dari amalnya dan juga akan menanggung dosanya. Masing-masing dapat sendiri-sendiri. Nah, jadi itu. Dalam agama seperti itu. Seandainya boleh memberi-memberi itu orang tua akan lebih senang memberi kepada anaknya. Ah, umurku saya kurangi 10 tahun tak kasihkan padamu. Misalnya kalau seandainya orang itu ya, wah anaknya umurnya cuma 10 tahun, dan bapaknya sudah 50 tahun, masih punya 20 tahun. Ah, saya 10 tahun lagi aja ya 10 tahun tak kasihkan anak saya. Bisa begitu. Ya? Enak. Ya? <laughs> Agama juga kayak gitu. Ya wala taziru waziratu wizra ukhra. Nah, kalau dituntunkan oleh Allah itu dibenarkan. Bagaimana? Eh, hey, kamu anaknya, bapak ibumu, bapak ibumu mohonkan ampun supaya dosanya diampuni. Bukan kamu nanggung dosanya, tapi kamu memohon kepada Allah ya Allah ampunilah bapak ibu saya, Robbi wali wali saya. Ya Allah, ampunilah saya dan ampunilah kedua orang tua saya. Tuntunannya itu dalam Quran, dalam hadis. Ya. Ya. Coba tuntunannya. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua saya. Enggak gitu. Ampunilah saya duluan. Kenapa? Karena nanti kalau sudah di akhirat saya masuk surga, nggak apa-apa. Yang penting bapak masuk surga. Saya masuk neraka, nggak apa-apa. Yang penting bapak masuk surga. Tidak ada orang kayak gitu itu di akhirat nanti. Kalau di dunia ini karena belum tahu, mungkin mungkin saja ada orang yang kayak gitu. Iya. Oh di sini saya amal buat bapak saja, saya nggak punya amal banyak nggak apa-apa. Itu orang yang nggak ngerti di dunia mungkin kayak gitu. Tadi petunjuk Allah gimana? Enggak. Amal untuk dirimu dulu. Mohon apa-apa kepada Allah untuk dirimu dulu. Lalu untuk orang tua, tidak apa-apa. Robbi diri, wali wali. Ya Allah ampunilah saya dan kedua orang tua saya. Nah, jadi itu. Nah, kembali. Tidak ada orang yang nanggung dosa orang lain. Bapak nggak nanggung dosa anaknya, anak nggak nanggung dosa bapaknya masing-masing menanggung dosa-dosanya sendiri. Summa ila rabbikum marji'ukum. Lalu kalian akan dikembalikan kepada Tuhan kalian, akan dihadapkan kepada Allah untuk dibalas. Nih, dosamu ini perbuatanmu. Ingat semuanya terus dibalas. Baik dilipat gandakan. Nah, Fayunabbi hukum bima kuntum malun dikembalikan pada Allah lalu diberitahukan semua perbuatan kalian innahu alimum bila disudur sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam hati rahasia di dalam hati eh, tahu sesuatu tapi dirahasiakan Allah tahu kamu merahasiakan kejelekan Allah tahu akan diberitahukan kamu dulu punya hati kayak gini iya ini balasannya hatinya baik wah saya nanti kalau bisa begini saya akan berikan pada dia saya nanti kalau punya begini saya akan bantu itu saya nanti kalau punya gini itu akan saya nah kamu punya hati kayak gitu Allah tahu akan dibalas nanti yang penting benar. Dan Allah Maha Tahu yang hatinya begitu tapi nggak benar. Itu juga Allah tahu. Ya. Wah kalau saya bisa punya rumah tiga, nanti yang dua itu saya wakafkan. Ya. Tapi nggak benar hatinya kayak gitu. Bagaimana nggak benar? Ya seolah-olah berharap supaya punya rumah tiga aja. Nah, nanti kalau eh, ya Allah nanti kalau saya punya rumah tiga saya wafat. Tapi begini, modelnya benar orang kayak gitu. Nah itu Allah maha tahu hatinya benar apa enggak. Meskipun manusia itu mengira bahwa ya, dia itu hatinya baik belum tentu ya. nah intinya bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati wal innahu alimun perhatikan sifat manusia wa idza masal insana durun apabila manusia itu diuji mendapatkan madorot apabila manusia itu diuji oleh Allah mendapatkan madorot mendapatkan yang tidak enak sakit gitu rezekinya tidak lancar, ada musibah yang menimpa, barangnya diambil orang. Eh, kurang ajar siapa yang ambil? Ya, ya yang nanti itu orang yang melakukan dosa akan berhadapan kepada Allah dosanya. Tapi kamu sedang diuji mendapatkan mador, madorot. Wa idha masal insan durun. Ja'a rabbahu muniban ilaihi berdoa kepada Allah kembali kepada Allah. Ya Allah. Nah, kembali kepada Allah berdoa pada Allah. Ya Allah, gitu. salah dengan yang lebih baik. Ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Nah, kalau diuji dapat madorot, kembali kepada Allah. Orang yang beriman itu kayak itu. Cuman dah kawalahu nikmatan minhu lalu apabila dirubah oleh Allah jadi nikmat, apa maksudnya? Madorotnya hilang, terus diganti oleh Allah dapat nikmat. Asalnya sakit terus sembuh badannya sehat. makan, nah, makanya ya, tuh nilai Lupa dengan doanya waktu sakit. Ya Allah, nanti kalau saya sembuh, saya akan taat kepadamu. Begitu sembuh, lupa dengan doa yang dipanjatkan waktu sakit nggak jadi orang yang taat lagi nggak jadi orang yang taat ya Allah kalau kalau sembuh kalau sakit ya Allah nanti kalau sembuh saya akan bersodakoh begini saya akan beribadah begini saya akan baca Quran begini saya akan begitu sembuh lupa nah itu manusia ya meskipun begitu ada kait di sini ya. kalau orang itu beriman lalu dia sakit atau dapat madorot, sadarlah sesungguhnya ujian itu menjadikan kamu ingat kepada Allah. Ya, begitu dikasih oleh Allah nikmat, lupa dengan kembalinya kepada Allah, lupa dengan doanya, nikmat itu melah, melalaikan. Ya, ada makna begitu di sini. Ya, kalau diuji sakit, diuji madorot, doa kepada Allah kembali kepada Allah. Ada kaidah, ya. Ada kaidah ya. Apa? Ujian dari Allah yang marah yang tidak enak ketika diuji oleh Allah tidak enak ternyata ujian itu menjadikan dia baik kembali kepada Allah doa kepada Allah begitu diberi nikmat oleh Allah ternyata kenikmatan dunia itu malah melalaikan nah, harus hati-hati ini makna yang kedua makna yang pertama tadi itu menunjukkan sifat manusia jadi ada makna sendiri-sendiri makna yang pertama sifat manusia kalau diuji diuji oleh Allah dapat madorot kembali kepada Allah, doa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mohon-mohon kepada Allah. Begitu permohonannya diberi oleh Allah, lupa dengan doanya. Ya Allah, kalau saya sembuh, saya akan jadi orang yang taat beribadah kepadamu. Begitu sembuh, lupa waktu doa, waktu sakit itu. Ya Allah, kalau saya jadi orang kaya, saya akan banyak wakaf, banyak sodako, dan anak yatim. Begitu jadi orang kaya, lupa dengan doanya. Ini mana yang pertama, persis dengan lapatnya. Mana yang kedua, yang tersirat, kalau manusia itu diuji, kemadorotan, justru ujian itu menjadikan ia dekat kepada kepada Allah. Nah, bagaimana waktu melarat, waktu sakit, waktu diuji madorot, dekat kepada Allah, kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah. Begitu diberi nikmat, lupa kepada Allah, tidak berdoa lagi, nggak jadi orang yang baik. Dunia itu melarat, melainkan Karena itu, karena itu para sahabat itu banyak yang menangis. Kenapa? Gitu. Karena setelah Rasulullah meninggal dunia itu tambah makmur. Lalu kok menangis? Merasa bahwa waktu marah bersama Rasulullah imannya, ibadahnya lebih tinggi dibandingkan setelah hidupnya makmur. Bagaimana sahabat itu paling baik, paling taat? Bagaimana kok sampai kayak gitu? Karena waktu melarat hidupnya itu 100% untuk Allah Subhanahu Begitu waktu makmur meskipun waktu kosongnya untuk ibadah dan banyak mengutamakan ibadahnya, tapi waktu juga banyak digunakan ngurusi nikmat, ngurusi dunia. Akhirnya banyak menangis dan mengatakan kita diuji melarat dan diuji enak. Ternyata ujian melarat itu lebih menjadikan mereka baik dibandingkan ketika diuji enak. Nah, jadi seperti itu maknanya. Nah, Cuma dakwah walau nikmatan minhu nasiya maka ilaihi lalu apabila dirubah keadaannya menjadi nikmat oleh Allah Taala lupa dengan doanya kepada Allah waktu tidak enak. Wajah lillahi anda bahkan ada yang menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah, menjadikan sekutu-sekutu untuk Allah, liudillah bilillah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Wah, dulu waktu miskin doa-doa begitu kaya. Lebih senang konser daripada ibadah. Membuat konser acara ini orang-orang menjadi menjadi ya, terhalang dari jalan Allah. Orang-orang yang harusnya jamaah jadi nggak jamaah. Anak-anak harusnya ngaji jadi nggak ngaji. Kenapa? orang kaya itu ngundang konser. Nah, ya, bahkan ya, nggak sekedar lupa waktu melarat, tapi menjadikan tandingan untuk Allah menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Kalau kaya, kalau nikmat Allah banyak, malah tambah jauh dari Allah. Um. Katakan pada orang seperti itu, tamat dikufrika kolila. Senang-senanglah kamu dengan kekafiranmu hanya sedikit itu. Kenapa? Karena dunia itu sedikit. Hmm, senang-senanglah dengan kekufuranmu yang sedikit itu. Inna kamin ashabin Kamu akan jadi ahli neraka. Neraka. tambah nikmat dunianya banyak tambah ancamannya neraka. Nah, karena itu kita harus waspada dan hati-hati jangan sampai dunia kita melalaikan kita kepada Allah. Allah banyak mengingatkan di dalam Al-Quran, Al-Hakumut Takasur, banyak tanyakan harta melalaikan kalian kepada Allah. Hatta zurtumul makobir itu akan pasti jalan terus bahwa banyaknya harta akan melalaikan pada Allah sampai nanti dikubur. Sampai kalian zurtumul makobir sampai kalian masuk ke dalam kubur sampai mati. hati nah, hati-hati. Kalau orang itu sadar kalau orang sadar, kalau kita sadar sedang taklim kayak gini dan dunia kita melarat, Nah, kita harus betul-betul belajar ya. Nanti 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan jadi orang yang kaya, tapi sudah nggak sempat taklim lagi. Ya, hati-hati. Alhamdulillah, berbanyak jamaah yang dulunya kerja wah pas-pasan tapi rajinnya taklim begitu hidupnya makmur karyawannya banyak tidak sempat taklim. Dulu aktif jamaah begitu hidupnya makmur, punya karyawan, lupa jamaah. Loh kok sering nggak kelihatan jemaah? Iya pak, sibuk sekarang. Sibuk apa? Sibuk dunia. Dulu nggak punya rumah, nggak punya mobil. Ya. Dulu nggak punya rumah, nggak punya mobil. Jamaah aktif, taklim aktif, begitu punya rumah, punya mobil, nggak tempat jamaah. Nggak taklim. oh ya. alhamdulillah sakatu. Dan Allah juga mengingatkan, Lakulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah.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 Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.